صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت halaman 93 insyaallah setelah sebelumnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah mencontohkan bagaimana rasa takut Eh, para sahabat itu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menganjurkan kepada siapapun untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis maka berpura-pura lah menangis. Juga Abu Bakar As-Siddiq rahim radhiyallahu anhu yang suatu ketika ada yang membawakan seekor burung kepada beliau. Lalu dibolak-balik burung itu kemudian berkata tidaklah hewan buruan ditangkap dan pohon ditebang melainkan ada tasbih yang telah hilang. Ya, karena semua makhluk Allah kecuali yang kafir itu mereka bertasbih sekalipun itu adalah pepohonan dan binatang. Kemudian uh, kita lihat sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua sekarang setelah sebelumnya membicarakan tentang khalifah pertama itu Abu Bakar sekarang khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu saat membaca surat At-Tur sahabat ini menangis ketika sampai pada ayat inna azab rabbika lawaqi' jadi ingat ada ayat inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' ya. jadi ayat ini inna azab rabbika lawaqi' itu membuat Sayyidina Umar bin Al-Khattab menangis ketika sampai pada ayat ini kemudian malahu min dafi' yauma yauma tamurus sama maura wa tasirul jibalu sayrun dan seterusnya jadi ya sungguhnya azab rob kamu itu waqi' waqi' di sini berarti pasti terjadi nah, ini lam zaidah takkid menunjukkan pastinya dia terjadi di sini berarti ada dua takkid yaitu inna dan juga lam zaidah satu dan dua dua kali ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala pertama ditakkid awalnya inna sesungguhnya kemudian ditakkid akan poin di wuku'nya terjadinya keterjadiannya benar-benar akan terjadi ya kemudian malahu min dafi' tidak ada yang bisa uh, mencegahnya ya Azab Allah Taala, domirhu di sini kembali ke azab malil lidzalikal adzab min dafi' tidak ada yang bisa mani' tidak ada yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala kalau memang Allah menginginkan untuk mengazab jadi itu ayat surat At-Tur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' karena sangat kerasnya tangisan tersebut beliau pun sakit akhirnya para sahabat mengunjunginya atau menjenguknya itu contoh dari Eh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang beliau di antara orang terbaik dalam Islam. Tapi ya begitu. Sampai menangis jauh dari kita ya, tidak seperti kita. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhudnya beliau. Kemudian qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu wa qala li ibnihi wa huwa fil maut ويحك ضع خدي على الأرض عساه, عساه أن يرحمني ثم قال وإلى أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى Umar bin Khattab berkata kepada anaknya saat maut menjelang, "Wahai hak, celakalah kamu." Eh di sini cuma hardikan bukan berarti mendoakan ya. biasa waihak waiha ummi atau waila ummi itu sesuatu yang biasa diucapkan bukan dimaksudkan mendoakan bukan tapi memang tradisi saja ya aduhai gitu khod khaddi al ard letakkanlah pipiku ke tanah khod khaddi al ard asahu an yarhamani mudah-mudahan Allah taala merahmatiku kemudian beliau melanjutkan waila ummi celakalah ibuku yaitu maksudnya bukan berarti mendoakan ibuku celaka ya illam yaghfirli maksudnya di sini waila ummi maksudnya wai waila ana celakalah saya kalau misalnya Allah tidak mengampuni saya itu Umar bin Khattab beliau mengulangi perkataan itu sebanyak tiga kali ya summa qada baru kemudian meninggal dunia Kemudian kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laila fatukhifuhu fayabqa fil bayti ayyaman yu'ada yahsabunahu maridan Saat berzikir di malam hari, wiritan di malam hari Umar pernah membaca ayat yang membuatnya takut sehingga ia tetap tinggal di rumahnya selama beberapa hari ya ada kemungkinan ini bahkan berjemaah pun tidak kelihatan Umar pernah membaca ayat yang membuatnya takut sehingga ia tetap tinggal di rumahnya selama beberapa hari Orang-orang pun menjenguknya karena menyangka ia sedang sakit dan wakana fi wajhi radhiyallahu anhu qattani aswadani minal buka di wajahnya beliau terdapat dua garis hitam akibat tangisan. Ini Sayyidina Umar yang kita karena beliau seorang yang gagah berani ya dan tanggap terhadap sesuatu dan memiliki karakter cukup keras tapi memang Sayyidina Umar ini beliau di dalam rumah itu sangat uh, lembut sangat berbalik dengan kondisi beliau di luar rumah kelelakiannya itu ditonjolkan ya beliau jalan cepat dan sekali pukul orang bisa jatuh Tapi kalau misal di rumah, beliau adalah sebaik-baik orang kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya. lahu Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas pernah berkata kepadanya Masarallahu bikal amsar wa fatah wa fataha bikal futuh وفعل وفعل وقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Masarallahu bikal amsar." Allah telah membuka sejumlah kota melalui perantara engkau wahai Umar. Wa fataka wa fataha bika alfat al-futuh. Allah taala telah menaklukkan sejumlah negeri melalui engkau. Wa fa'ala wa fa'ala dan Allah telah melakukan ini melakukan itu melalui engkau dengan perantaramu. Maka Umar pun menjawab, Wadidtu anni anju la ajra wa la wizr. Aku senang sekiranya aku selamat tanpa membawa pahala ataupun dosa. Itu Sayyidina Umar ini tidak melihat kepada amal-amalnya yang luar biasa. Tapi sekiranya beliau mati, beliau ingin dijauhkan dari neraka tentu saja ya, tanpa membawa pahala ataupun dosa beliau ingin selamat yang penting nah di sini ketakutan dari Umar bin Al-Khattab kepada azab Allah Subhanahu wa taala karena beliau tahu perkara yang akan terjadi setelah kematian itu lebih besar daripada perkara yang ada di kehidupan ini panjang panjang sekali kemudian kita melanjutkan ke Uthman bin Affan radhiyallahu anhu وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته إلا عثمان bin Affan dan jika beliau berdiri di samping kuburan beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya itu kalau beliau berdiri samping kuburan. Ya, jauh berbeda dengan kondisi kita. Tidak ada bekas, tidak ada gejolak di hati ketika melihat kuburan. Ya. Setan selalu menginginkan orang-orang itu untuk tidak mengingat kematian. Di antaranya kuburan dijadikan tempat angker, kemudian banyak kepercayaan dan seterusnya. Padahal kuburan itu Jikapun kuburan ada tanda sebagai kuburan itu ditujukan agar kita mengingat kematian, bukan mengingat setan. Nah, orang yang ketika di kuburan mengingat kematian dan takut akan azab Allah, ya setan mana berani untuk menggodanya. Kemudian Wakil Utsman bin Affan berkata, "Lau annani al-jannah wal nar, لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما, إلى أيتهما أصير Sekiranya aku berada di antara surga dan neraka Sedangkan aku tidak tahu ke arah mana dari keduanya aku diperintah Maksudnya enggak tahu nanti mau kemana Sungguh aku akan memilih menjadi Abu Ramad Menjadi Abu sebelum aku mengetahui Mana yang akan ditetapkan untukku Wahada Ali bin Abi Talib. Sekarang Ali bin Abi Talib. Wa buka'uhu wa khawfuhu. Sahabat yang banyak menangis sangat takut kepada Allah. كان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى Nah, beliau ini sangat takut terhadap dua perkara Tulul amal panjang angan-angan dan itiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu harapan harapan angan harapan duniawinya panjang dan juga mengikuti hawa nafsu dua perkara yang sangat ditakutkan oleh Ali bin Abi karena keduanya itu akan dihisap di akhirat betapa banyaknya orang sekarang panjang angan-angan Anda berkali-kali kan kajian di eh, ranah awam gitu maksudnya di orang-orang yang memang aslinya bukan orang pengajian yaitu bukan orang pengajian tapi rakyat biasa kalau kita tuturkan kalimat pengharapan yang baik mereka adalah orang yang paling semangat mengatakan amin tapi kalau kita lihat keseharian mereka mereka adalah orang yang paling gak ngerti agama nggak ngerti Islam itu yang terjadi sekarang ya. supaya tercermin kalau khutbah Jumat tuh udah doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat pada pada ngangkat pada bangun dari tidur semuanya semangat minta ampunan semangat minta ampunan tapi semangat juga pengen mengakhiri khutbah Jumat ini ya, panjang anangan itu pengen anaknya soleh, pengen anaknya soleh, tapi kerjanya di bank. Ya. Ada seorang seperti itu, harapannya luar biasa kepada anaknya supaya jadi soleh dimaksudkan dimasukkan ke pesantren tapi dinafkahkannya dengan uang hasil gaji dari bank ribawi dan yang terjadi sekarang sama sekali nggak ada bekas pesantrennya anak anak ada ada kenalan seperti itu ya, orang luar biasa kaya ya, punya anak laki-laki dipesantrenkan dengan harapan tentu saja harapan pengen seperti para lulusannya yaitu para asatidah dan ulama dan seterusnya. Tapi ternyata memang penghasilan orang tuanya dari bank. Ya. Setelah lulus, Allah tidak ada bekas sama sekali bahwasanya dia pernah di pesantren. Kemudian melanjutkan studi yang tidak ada hubungannya dengan pesantren. Kuliahnya tidak ada hubungannya dengan pesantren dan tinggalnya di eh, negeri kafir. Dan tentu orang tua tidak mau disalahkan. Maksudnya Demi menggapai cita-cita ya dibiarkan begitu aja dengan dinafkahi dan dibanggakan. Ini kenapa anak itu nggak bisa ke sana? Karena harta haram. Iya. Panjang anangan orang kita ini. Ya, masyarakat kita ini berharap diampuni Allah oleh Allah namun masih aja seperti itu baru ketika Allah berikan musibah baru ketika itu dia ingat sadar memanggil Ustadz, memanggil perukiah dan seterusnya ini penyakit yang ada di masyarakat kita dan ini real ya di masa sehatnya betapa sombongnya sholat juga nggak rajin meminjam dari bank dan seterusnya ditegur ini riba dan semacamnya nggak peduli giran sakit baru nasihati dengan manggut-manggut tapi sudah terlanjur semuanya nasi sudah menjadi bubur ya maksudnya dalam artian udah kena penyakit udah kena adab Allah walaupun memang masih dibuka pintu taubat pastinya itu panjang angan-angan dan kedua mengikuti hawa nafsu kalau ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena baik kita maupun mereka ataupun siapa ya yang mengikuti hawa nafsu ini merupakan penyakit yang ada di semua dari kita. Allah. Kemudian Qal beliau menjelaskan mengatakan Fa amma tulul amali fayunsil akhirah panjang angan-angan akan melalaikan akhirat. Orang yang cuma berangan-angan tok gitu. Dia berharap tinggi kepada Allah, tapi tidak ada target, tidak ada amalan soleh. Itu hanya akan melalaikan dari akhirat. Dan memang masyarakat kita ini karena panjang angan-angan, lalailah kita masyarakat kita ini dari akhirat khutbah Jumat, setiap khutbah Jumat itu disebutkan tentang ancaman di hari akhir. Ya, tapi karena memang nggak berkahnya banyak dari khutbah Jumat kaum muslimin di kita ini nggak berbekas ke orang-orang. Nggak bertakwanya khotib. Atau DKM memang asal-asalan nyari khotib atau udah berusaha tapi memang karena jumlah ustadz yang benar itu enggak sebanyak jumlah ustadz yang enggak benar akhirnya terpaksa pakai yang setengah-setengah dan seterusnya akhir apa yang terjadi banyak yang tidur yang mendengarkan pun cuma di dalam doang kemudian keluar oh, kembali lagi kepada setonnya semuanya kebanyakan kayak gitu ya kan lalai akan akhirat udah dia ingetin tapi lalai lagi ingetin lalai lagi itulah Sedangkan kemudian amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu maka ia mencegah dari kebenaran. Ya. Kalau yang pertama tadi berharap tapi tidak beramal itu melalaikan akhirat. kan? Kemudian ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq itu mencegah dari kebenaran. Orang yang udah biasa mengikuti hawa nafsu, dia akan tertabiatkan untuk hawa nafsu itu dan ketika ada kebenaran datang nggak bakal diikuti. Karena sudah tercetak hawa nafsunya. Baik. Ala wa inna dunya qad wallat mudbirah wal akhiratu muqbilah. Ingatlah dunia telah berbalik pergi dan akhirat sedang datang menghadap dunia ini sekarang kita masih ada nih sekarang. Dan sudah berapa dunia kita yang sudah kita tinggalkan? Maksudnya sudah berapa hari yang telah kita tinggalkan? Sudah berapa kesia-siaan yang telah kita tumpuk? Sudah berlalu. Namun berlalunya dia akan berimbas kepada nantinya kita di akhir. Dunia akan berbalik pergi dan yang sudah pergi dari dunia tak akan kembali. Sementara yang tersisa adalah yang baka, yaitu akhirat. Sedang datang menghadap. Persiapannya gimana? Walikulli walikulli wahidatin banun. Masing-masing dari keduanya mempunyai anak. Ada rijalul dunia, ada rijalul akhirah. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat anak-anak dunia ini jelas orang kafir semuanya anak-anak dunia dan ada anak-anak dunia yang <coughs> masih muslim statusnya dan ini menimpa mayoritas dari kaum muslimin sekarang anak-anak dunia mereka nah, gimana kita menyelamatkan diri kita dan juga kaum muslimin keumumannya anak-anak dunia nah, subhanallah kalau misalnya untuk kerja subhanallah luar biasa ya cari duit tapi untuk mencari ilmu minimal minimal bahkan nggak mau khutbah Jumat aja udah cukup katanya sholatnya nggak benar zikirnya juga penuh kebidahan apa yang mau diharapkan dari yang seperti ini sementara orang seperti ini panjang harapannya tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi ini panjang anangan ini menimpa ya anak-anak dunia dan anak-anak akhirat Kemudian dikatakan fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah eh, kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Yeah. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Hari kita ini sekarang adalah amal tanpa hisab wa hisabun wala amal. Sementara besok nanti adalah hisab tanpa amal, nggak berguna amal. Maksudnya nggak ada amalan lagi hari akhir itu. Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, eh ini orang-orang beriman janganlah jangan sampai harta anak-anak harta dan anak-anak itu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Asasnya ibadah mengingat Allah karena niatan dulu. Barang siapa yang melakukan itu yaitu yang menjadi harta dan anaknya jadikan dia adalah lalai dan itu realitas sekarang maka rugi orang lain. Ya. Apa yang Allah perintahkan? wa mimma rozaknaku dan bernafkahkanlah bersedekahlah dari sebagian apa yang telah kami rizkin kepada kalian sebelum apa min qabli an ya'tiya ahadakumul maut sampai sebelum eh, sebelum datangnya kematian ke kalian nanti kalau udah datang kematian itu adalah hisab wala amal tinggal dihisap saja dia tinggal dihitung saja amalannya dan tidak ada amalan baru yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya katanya, fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna wa akum wa akum minas salihin. Ya Rabb, <clears throat> sekiranya engkau mengakhirkan ajal ini, aku pasti bersedekah dan pasti menjadi soleh aku pengen beramal ya saya pengen beramal tapi apa kata Allah wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha tidak akan Allah itu mengakhirkan suatu jiwa aja kalau datang lah, nggak bakal diakhirkan nggak bakal dipending kalau udah waktunya memang Allah kehendaki dan sudah Allah tulis di Allahu Al-Mahfuz maka khalas. Seberapapun doanya mereka, seberapapun memintanya mereka, enggak bakal dan ketika itu sudah wafat, sudah tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan kecuali hanya hisab. Jadi al yom amal wala hisab. Sekarang belum ada hisab. Kita masih aman. Masih diberi nafas. Tidak diberi azab seperti azab neraka sekarang. Karena al yom amal wala hisab. Hari ini adalah amalan dan tidak ada hisab di sini. Tapi godan, nah besoknya nih hari kiamat. Hisab, perhitungan. Wala wala amal. Tidak ada amal. Walaupun orang-orang ini yang harta dan anak-anaknya melalaikan dia berharap ditangguhkan dan diberi kesempatan beramal enggak kalaupun Allah beri kesempatan beramal di dunia lagi sekali lagi pasti mereka bakal membangkang lagi itulah manusia Iya. Kemudian anak-anak melalaikan bapaknya. Gimana kok bisa anak-anak melalaikan bapaknya? Anak-anak ini bapaknya ingin anak-anak ini sukses. Disekolahkan di tempat-tempat hebat. Akhirnya bapaknya ini cari duit untuk kesuksesan anaknya, kesuksesan duniawi. Supaya anaknya di arsitek, atau jadi apapun yang dikehendaki oleh bapak ini dari segi dunia. Akhirnya bapak ini pun mencari duit sebegi, sebegitunya. Sampai sholat kadang lewat. Juga majelis taklim enggak. Karena apa? Udah terlalu capek nyari duit buat anaknya. Di antara hukuman yang banyak menimpa dari beberapa kaum muslimin bahkan sampai ada yang memang mereka ahlu sunnah jemaah maksudnya anak-anak ngaji karena kurang percaya sama Allah kemudian demi mengejar gengsi punya rumah sendiri ikut KPR sistem dan semacam sistem ribawi gitu dan semacamnya dikira bahwasanya meminjam harta meminjam duit dengan sistem riba itu nggak kena azab. Dikira gitu. Padahal akiluhu kata Rasulullah SAW akil pemakannya dan mukil dan orang yang memberi memberinya maksudnya orang eh, peminjamnya semua kena bahkan sampai saksinya orang yang melihat melihat di sini kan berarti nggak mesti dia sebagai saksi formal tapi melihat ini transaksi riba tapi nggak diapa-apain sama dia itu kena semuanya home mereka semua adalah kata Nabi sawa sama. Jadi salah kalau misalnya ada orang mengatakan yang dapat dosanya hanyalah pemakan riba. Demi mengejar gengsi. Gengsi supaya diklaim ini punya saya, padahal masih ngutang. Dan jaraknya rentangnya bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang riba itu hukuman hukuman itu nah itu nah, belum dihisap tapi sudah tersiksa itulah gara-gara riba gimana nanti besoknya kalau udah dihisap dan gak ada lagi amalan pelebur dosanya hancur hancurlah iya. jadi masyarakat kita ini tidak hanya tentang tauhid saja yang diingatkan, tapi masalah ibadah dan muamalah juga perlu dan itu bukan tugas ustadz aja sebenarnya capek kok misalnya semua tuh ustadz yang cover sebenarnya kita semua dai baik ustadz atau kita dai semua di skala masing-masing ya kita diminta oleh Allah oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga dari api neraka Baik itu tentang uh, Ali bin Abi Thalib bagaimana sikap beliau tentang dunia dan akhirat.